ولا تموتن إلا Dan kita harus mensyukuri nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yaitu nikmat mutlak, nikmat yang mutlak, nikmat iman umat Islam terlebih lagi nyaman berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya pada jalan yang benar dari jalan yang zalim telah mewariskan kepada kita sesuatu yang lebih berharga dari harta serta dunia dan seisinya yaitu ulama yang mereka pula jadi perantara penyampai ilmu syariat, ilmu yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kau muslimin, Arashadani Allah wa dengan memohon taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kalau bisa saya bilang melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kita sebelumnya berkaitan dengan materi yang telah beliau sampaikan pada pertemuan yang lalu yaitu mengenai ilmu dan rujukan yang kita ambil dalam majelis ini bersumber dari kitab Kaifa natahammas li al ilmi Bagaimana caranya kita memompa semangat agar senantiasa kukuh di dalam jalan menempuh atau menuntut ilmu syar'i. Lebih dari 100 teknik cara yang disebutkan oleh penulis yaitu Muhammad bin Saleh Al-Syaikh Muhammad bin Saleh bin Ishaq Al-Tayari yang kuliahnya adalah Abu Qahfa. Di antara metode yang beliau paparkan di dalam kitab ini, kita akan menilik metode sebuah metode yang beliau cantumkan dalam poin yang ke-19 yang diharapkan dengan masukan dari beliau ini kepada kita bisa menjadi sarana penguat semangat kita untuk senantiasa mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Poin yang dimaksud adalah istishal annaka fi halati halatin mustamirrah ma syaitan. Harus memiliki kesadaran bahwa Anda senantiasa tanpa tiada pernah ada ujung pangkal hingga akhir masa itu selalu berada dalam medan pertempuran melawan syaitan. الشيطان الرجيم وعدو أبينا آدم عليه الصلاة والسلام sebagaimana yang dimaklumi bahwa syaitan terkutuk adalah musuh bapak kita yaitu Adam alaihissalatu wassalam yang dengan liciknya, dengan tipu dayanya mengeluarkan beliau dari surga. Wa qad hadha al ladur ala nafsihi 'ahdan. Syaitan ini telah membuat suatu perjanjian bi an yuhawila irwa'a dzurriyyati Adam bahwa dia akan terus berusaha dengan berbagai cara menggelincirkan keturunan Adam wa an yajtahida fi sarfihim 'anil haqqi ila dhalal wa 'anil huda ila rada dan dia akan bersungguh-sungguh berusaha mati-matian dalam rangka memalingkan anak keturunan Adam dari kebenaran hingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan memalingkan mereka dari petunjuk sehingga mereka terjerumus dalam kerendahan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala telah menyitir hal ini di dalam firman-Nya قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah berfirman menyebutkan ucapan syaitan demi keagunganmu ya Allah sungguh aku akan menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali para hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka Surat Sad ayat 82 dan 83. Wa qad tawa'adna hadzal 'aduwwur rajim bi an yatifa lana 'ala tariqin min turuqil khair wa salah. Musuh yang terkutuk ini telah membuat ultimatum bahwa dia akan senantiasa menghalangi jalan-jalan kebaikan liyausrifana anha agar memalingkan kita dari jalan kebaikan tersebut. Ini juga disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Mustaqim. Iblis berkata, "Ya Allah, karena engkau telah mencapku sebagai makhluk yang besar." Oleh karenanya aku akan menghalangi hamba-hambamu semuanya. Agar mereka tidak menuju jalanmu yang lurus. Surah Al-A'raf ayat 16. Idan. Falharbu bainal mu'min wa syaitan. Oleh karenanya berdasarkan dalil di atas. Pertempuran yang berkecamuk antara seorang mukmin dengan syaitan. Harbun da'iratun mustamirrah la tantahi. Adalah pertempuran, peperangan yang akan terus berkobar, akan terus berkecamuk, tidak akan berakhir. Illa bi khurujir ruhi minal badan 'indal maut. Kecuali setelah nyawa tercabut dari tubuh ini. بل إنه كلما ازداد العبد صلاحا وخشية وتقوى لله تعالى bahkan semakin bertambah kesalehan, ketakutan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala wa jihadan fi ta'atihi wa mardatihi semakin dia berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mentaati Allah dan mencari keridhaannya izdadat adawatu syaitani lahu maka permusuhan yang digembar-gemborkan oleh syaitan itu juga makin memuncak. al harbu dharawatan wa fatkan. Dan pertempuran yang berkecamuk juga semakin hebat. Wahina izin, ketika saat itu dalam serangan tersebut ila sabara al-mu'min ala mujahadi syaitan wa muqara'ati kaidihi wa wasawisihi ketika atau dalam proses peperangan tersebut bila seorang mukmin bersabar di dalam menghadapi syaitan di dalam menghadapi trik-trik mereka di dalam menghadapi rekayasa-rekayasa dan Eh, kilah-kilah uh, mereka. Fahuna yatanazzalu nasrullahi ta'ala. sinilah bakal turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzal 'abd as-sadiq alladhi sabara wa jahada hadzal adu al-la'in. Allah pertolongan Allah akan turun kepada hamba yang tulus ini yang bersabar selalu berperang, selalu berusaha memerangi musuh Allah yang terkutuk ini. Dan fal aqibat wal fawz fi hadzal harb adh-dhariyah hiya liman ittaqallaha 'azza wa jal wa jahada syaitana wa hawa. Oleh karenanya akhir atau kesudahan yang baik serta kemenangan dari peperangan ini hanya diperoleh oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memerangi syaitan dan hawa nafsunya, wasaba wa nafsahu ala maradati sayyidihi wa maulahu dan berusaha untuk meraih ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Surah Al-Ankabut ayat 66. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang yang berusaha sekuat tenaga menempuh jalan kami lanahdiyannahum subulana niscaya kami akan berikan kepadanya petunjuk kepada jalan-jalan kami wa innallaha lama'al muhsinin dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang baik. Kaum muslimin sekalian selanjutnya disebutkan wa min al mayalin al muhimmah fil harbi ضد syaitan di antara sisi terpenting yang masuk atau mencakup di dalam peperangan melawan setan maidan talabil ilmi syar'i wa tahsili yaitu medan pertempuran di dalam menuntut ilmu syar'i. وذلك أن الشيطان يحاول جاهدا وبكل وسيلة تتيسر له أن يصرف المرء ويصده عن طلب العلم الشرعي النافع yaitu syaitan mengerahkan segala kemampuan dan sarana yang bisa dia pergunakan untuk memalingkan seorang hamba untuk menghalanginya dari menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat. ليبقى المرء متخبطا في ظلمات الجهل والهوى. Tujuannya agar orang tersebut tersungkur, terjungkal di dalam kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Fa ilma syar'iyyan nafi' karena sesungguhnya ilmu syar'i yang bermanfaat itu nurun wa syifa adalah bagaikan sebuah cahaya dan penawar dari bermacam penyakit. Wa iblis yuhassinu lil mar'i itfa'a hadzal nur dan iblis berusaha untuk mematikan cahaya ini di hadapan seorang hamba. karena minum zulma agar hamba ini tetap berada di dalam kegelapannya. Wa yatala'amu bihi dan menjadi bonekanya yang bisa dia permainkan sekehendak hatinya. Wa yaqudu ila kulli syarrin wa bala'in wa halaka Dan nanti di akhirnya, finalnya membawa mereka menuntun dirinya kepada semua bentuk kejahatan, musibah dan kerusakan. فإذا تقرر هذا عند أخي الحبيب وأختي الغالية kalau poin ini, kalau masalah ini sudah bisa kita tancapkan, sudah kukuh di dalam sanubari kita, fa'lam anna li iblis hilan. kita harus ketahui bahwa iblis itu memiliki berbagai intrik, berbagai metode, cara yang min khilaliha 'alal qalb. Cara-cara tersebut akan dihujamkan, ditanamkan kepada hati seorang mukmin. Wa ilmi sehingga si mukmin ini bisa malam untuk menuntut ilmu syar'i wa yut'imu himmatahu li dan mengendorkan semangatnya untuk mengejar ilmu syar'i wa yutazzimu anhu biwasitatika dan dengan segala metode serta sarana dan intriknya tersebut iblis senantiasa berusaha untuk memalingkannya tabiyah dan akan menekan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa min abrazin tilkal makayil wal hiyal mayali. Di antara trik yang dilancarkan oleh iblis pertama madhul taswir wa kita ta'jil menyuntikkan pemahaman nanti saja saya kerjakan taswir yaitu menunda-nunda menyuntikkan pemahaman kepada orang yang ingin belajar ilmu syar'i pemahaman atau e, trik menunda-nunda Fakullama hammal marhu bi talabil ilmi setiap kali seseorang itu ingin menuntut atau belajar ilmu syar'i wal qira'ah wa tafaqquh ini ingin membaca, ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ja'ahu syaitan wa lahu wa amla. Maka datanglah syaitan dengan membawa tipuannya sambil berkata, "Ajil dari ilal ghadan." Sudahlah. Tunda saja yang akan kamu lakukan ini sampai besok hari. Fakin innal waqta al lain ghairu munasib lil tafsil. Karena saat ini nggak pantas untuk dilakukan, nggak ada gunanya dilakukan sekarang. Wa ma yazalu syaitan yumannihi wa yuqti'uhu bil amanil kadhibah. Sejak saat itu setan terus memompa angan-angan kepada orang yang sudah menuntut ilmu syar'i ini dengan angan-angan yang dusta. Cita-cita yang tidak ada ujungnya, Wal wa'ud al mahsulah, janji-janji manis min yaumin ila yaumin, dari hari ke hari. Hari ini jangan dilakukan. Besok begitu lagi, hari ini jangan dilakukan. Fatamkol ayam tibaan, hari-hari terus berlanjut. Wa fitratu syab wal hayawiyah wal nasyab. Sementara wal sehingga semangat, energi itu hilang sama sekali akhirnya. Hatta al mardu ila fatratil haram masyuyukhan hingga apa namanya seseorang itu sampai kepada masa tuanya sehingga ketika dia sudah uzur ketika usianya sudah senja fa ayyu talabin lil ilmi syar'i sayakunu hina kalau dia sudah senja usianya sudah tua renta apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menuntut ilmu syar'i itu yang pertama yang kedua ihamul mar'i bitafarruq fil mustaqbal menghembuskan perasaan kepada seorang bahwa ilmu syar'i itu bisa diperoleh nanti di waktu yang akan datang. Haitu yuhimu syaitanu mar'a bi annahu sayatafarrahu li talab ilmi fil mustaqbal. Ya, iblis atau syaitan menghembuskan e, siasatnya mengatakan kepada hati seorang hamba bahwa dia bisa nanti suatu saat di yang masa yang akan datang untuk menuntut ilmu syar'i ba'da zawaj nanti setelah menikah atau ba'da tafarruj fil jami'ah nanti setelah lulus dari perguruan tinggi atau ba'da husul ala wazifah atau nanti setelah menjadi seorang pegawai seorang menjadi telah sukses dalam karirnya Amal an fala yang bagi lahu ayyah tamma bi talabil ilmi. Kalau sekarang tidak perlu menuntut ilmu. Lianna dhuhur ghayra muhayyah li dhalik. Karena kondisinya tidak memungkinkan bagi kamu untuk menuntut ilmu syar'i sekarang. Waliannahu sayu'awwidu kullama fatahu min tahsilil ilmi fil mustaqbal. Bisa jadi gara-gara kamu mengejar atau mati-matian belajar ilmu syar'i sekarang, nikmat atau rezeki-rezeki yang ada di hadapan mata itu bakal hilang. Wahakadha tanqadi ayam umur. Ya, begitulah seterusnya. Karena sudah tertanam hembusan, bisikan eh, apa namanya? siasat iblis tersebut, ya hari-harinya dia jalani terus seperti itu. Watamzi sa'atu wa daqaiquhu. Sementara waktu jam demi jam, menit demi menit terus berlalu. Fil ghaflah wa dhiya'il awqat wal wal lahw. Itu diisinya dengan sik apa namanya? aktivitas-aktivitas yang melalaikan, menyia-nyiakan waktu, senda gurau, hal-hal yang tidak bermanfaat, permainan dan sebagainya. وصاحب المسكين ينتظر ذلك المستقبل الورثي warasi sementara teman kita yang malang ini yang menjadi korban hembusan siasat si iblis itu masih tetap menunggu kesempatan yang akan datang untuk menuntut ilmu. Lakinnahu ma yalqatu an yastayqidha 'ala al-haqiqati al-murrah Namun sayangnya dia tidak menyadari sebuah hakikat yang pahit bakal dia alami. Haqiqah annahu idza tazawwaja aw takharraja fil jami'ah aw ta'ayyana fi wazifati ma ازدادت مشاغله وارتباطاته وعلاقاته dia tidak menyadari sebuah hakikat bahwa ketika nanti dia telah menikah, lulus dari perguruan tinggi, atau berhasil mencapai karir, menjadi pegawai, dan sebagainya, dan masyarakat. Dia tidak sadar bahwa dia nanti kondisinya menjadi semakin sibuk bahkan keterikatannya kepada semua yang kita sebutkan di atas itu bertambah erat وحينها لن يتوفر له الكافي للقراءة والطلب والتحصيل ketika itu ketika seorang sudah menikah ketika seorang telah lama dari perguruan tinggi ketika karir sudah diraihnya sementara dia juga semakin sibuk dengan hal itu kalau sudah demikian keadaannya kapan lagi dia memiliki waktu yang cukup untuk membaca Kapan lagi dia memiliki waktu yang cukup untuk menuntut ilmu syar'i? Wa hunaka sayatahattaru ala syababihin lil Baru dia tahu rasa ketika itu bahwa dia telah menyia-nyiakan masa mudanya dan dia menyesali hal itu duna ayyuhasila fi ilmu tanpa memperoleh ilmu agama sedikit pun walakin hayat hayat ayam panat adin namun sayangnya penyesalan yang terjadi yang diungkapkan dirasakan saat itu itu sudah tidak ada gunanya Kualifikasi poin yang ketiga dan Naudi Fil Talabil Ilmi Syarani iblis menghembuskan hawa kepada manusia agar mereka meyakini bahwa menuntut ilmu syar'i itu tidak penting. Haitsu yuzahhidu syaitan mar'a an talab syar'i. Ya, syaitan menghembuskan siasatnya ke lubuk hati seorang hamba bahwa menuntut ilmu syar'i itu tidak penting. ويوهمه بأن العلم الشرعي لن يغير شيئا من الواقع المعاصر المرير والمؤلم sehingga atau setan tadi membisikkan setelah mengatakan bahwa ilmu syar'i itu tidak ada gunanya juga membisikkan bahwa ilmu syar'i tidak akan bisa merubah sedikit pun fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Wa madam al-amru kadzalik fala hajah li wa ta'allumihi. Oleh karenanya kalau ilmu syar'i itu tidak bisa merubah kondisi kaum muslimin sekarang, maka tidak perlu belajar ilmu syar'i, tidak perlu menuntut ilmu syar'i. لأنه إنما يراد العلم لتوحيد حال الناس وواقعهم Subhanya juga dilancarkan Karena tujuan ilmu Tujuan ilmu itu dipelajari adalah Untuk memperbaiki kondisi umat manusia Itu was Subhan dari syaitan Wa ilaju hadihil waswasah syaitaniyah al-kabitah peluru yang mempan untuk menembus menghantam was-was syaitan terkutuk ini yakun meminta ta'ammul fi siyaril muflihin wal mujaddidin wal qada Silakan melihat mencermati sejarah-sejarah biografi-biografi orang-orang saleh ulama-ulama mujaddid ulama-ulama pemimpin umat. Fatatara annahu lam yatamakkanu min taghyir wa islah al-waqi' al-munharif 'an al-huda rabbani illa bil amr syar'i. Kita bisa lihat bahwa para ulama-ulama itu tidak akan sanggup merubah memperbaiki kondisi umat Islam yang sudah tidak pernah lari dari petunjuk Allah Subhanahu taala. Mereka tidak bisa melakukannya illa bil ilmi syar'i. Kecuali dengan ilmu syar'i. Sebagai undi, ta'ammal masalah fi sirati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba simak, coba baca sejarah biografi Ibnu Taimiyah. Wasilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala تدانل أن السلاح الذي تمكن تمكنا بواسطته من إصلاح الواقع المنحرف الضال kamu akan dapati bahwa senjata yang mereka gunakan untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin silahul hujjah senjatanya berbentuk hujjah wal ilmi wal bayan serta ilmu dan al-bayan. Semakin pun. Kemudian kita bisa bantah syubhat di atas. Innal kalimat as-sadiqah. Kata-kata yang manis, yang benar, wal nasihah al harifah Untaya nasihat yang bermanfaat, wal maudatil balighah, peringatan dan nasihat juga yang bermanfaat wal kitab islamin nafi' buku-buku mengenai agama Islam yang bermanfaat walaupun khutbah al asma dan orasi-orasi yang disampaikan oleh para orator-orator itu ia adawatul ilmu muhdira itu hanya semata-mata sebagai sarananya wa kullu ada adawat sarana-sarana ini semua imaduhal asasi tonggak utamanya adalah al ilmu syar'i ilmu agama. Itu yang ketiga. Yang keempat, ihamul mar'i bi'adami ihtiyajin nas ila ilmihi. Setan menghembuskan kesanubari seseorang bahwa manusia tidak akan butuh kepada ilmunya kalau dia nanti sudah memiliki ilmu agama. حيث يصور الشيطان المرء أن طلاب العلم كثير ومتواتر ya dibayang-bayang oleh syaitan bahwa penuntut ilmu sekarang ini sudah banyak berserak, bertebaran. Pemadam al-amru ya. Selama mereka penuntut ilmu itu masih banyak, masih ada di sana sini, fala yahtaju ila ahad. Ya, otomatis kamu juga nggak akan dibutuhkan oleh siapapun. Walayastafi min ilmi ahad dan tidak akan ada orang yang mau mengambil faedah dari ilmunya. Kalau hajatah lidan lekola talab ilmi Kalau sudah demikian ya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya menuntut ilmu syar'i. Waradu ala hadhihi syubhah syaitaniyah. Untuk membantah syubhat syaitan ini, yakunu min wujuh, bisa dari beberapa sisi ayah lamal maut. Yang pertama, orang harus sadar anna kullal mawjud anna kullal mawjudin al min al-ulama wa tulab ilmi syar'i masiruhum ila al-maut wal fana'i wal zawal harus disadari bahwa ulama-ulama yang ada sekarang para penuntut ilmu yang ada di mana-mana saat ini itu juga akan meninggal akan wafat. Faman linnasi yu'allimu syar'a rabbihim. Kalau sudah demikian siapa yang bakal mengajarkan ilmu syar'i kepada umat manusia? Wa yuqaffiruhum fi umuri dinihim dan memberikan pemahaman agama kepada mereka. Ba'da wafat ulama setelah para ulama ini nanti tidak ada. Innahu anta ya betul Islam Jawabannya wahai pemuda Islam itu adalah kamu. Fala tatakhadal an muhimmati. Jangan kendurkan semangatmu untuk menuntut ilmu syar'i. Yang kedua bisa dibantah ayat terakhir al-mardu. Orang harus sadar annahu rahma kathrati a'dadil khirrijina min al di syar'iyyah bil walaupun berjubel jumlah orang yang lulusan di dalam ilmu-ilmu agama di dunia Islam setiap tahunnya fa ummah bihajatin mata ila aqabiha ulal mutasarrijin namun umat di dunia ini butuh lagi lebih banyak dari jumlah itu liyu'allimun nasa umura dinihim untuk mengajarkan pelajaran agama kepada umat manusia. Li'annal jahla karena kebodohan intasyara sudah demikiannya merajalela. Watafasya berserakan di mana-mana. Tubuh umat Islam yang jumlahnya al ti'dad wa alfum milyun nasama al Minimal jumlah kaum muslimin sekarang yang jahil terhadap ilmu-ilmu agamanya itu berkisar satu miliar orang. Poin yang kelima yang menjadi siasat iblis atau setan ihamul mar'i bil ajzi an talabil ilmi wa tahsilihi mengandurkan semangatnya untuk menuntut ilmu syar'i حيث يخيل يخيل الشيطان للمرء ولا سيما التائب الى الله حديثا dengan cara iblis atau setan ini membuat bayangan di benak seseorang terlebih lagi kalau hamba ini adalah orang yang baru bertaubat annahu la yastati al ilmi wa tahsili dia tidak sanggup tidak sanggup, tidak mampu untuk menuntut ilmu syar'i. Likaunihi qad ta'awwada fi fatratin hirafihi wa fujurihi ala dhiya'i wal ghaflati wal kasal. Karena masih ada bekas-bekas peninggalan, pemahaman-pemahamannya yang menyimpang, tindak tanduknya, tingkah lakunya yang tercela yang dilakukannya pada masa dahulu. Wa amsala qalbuhu bi ahli al-fisq wal fujur wa bikalamin ya. dia masih teringat di dalam hatinya itu sikap-sikap yang bisa menjurus kepada kefasikan. Wabitali yas'abu alaihi al-an at-takhallus min rawasibil madhi. Akhirnya dia merasa tidak bisa lepas dari jerat tradisi atau kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Wa yashuqu alaihi al-iqbal ala talab al-syar'i al-ijtihad tafsili. Dan kalau sudah demikian, rasanya sulit bagi dirinya untuk mengejar, untuk meninggalkan hal-hal tercela di belakang, untuk mengejar ilmu syar'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaju al-makila syaitaniyah. Obat yang mujarab diantaranya untuk menangkis helah atau kilah setan ini bisa dalam bentuk pertama ayya'lam al-mar'u adat wa tabai as-sayyi'ah allati ta'awwada 'alayha fatratan min az-zaman yumkinu taghyiruha wa harus disadari pula bahwa kebiasaan-kebiasaan karakter-karakter buruk yang yang sudah biasa dilakukan di masa dulu itu bisa dirubah bisa diubah, bisa diganti kepada berbagai kebiasaan dan sifat-sifat yang terpuji. Di nafsi wal mudawanah wa ta'awud wa tikrar. Caranya bagaimana? Caranya dengan me menggerakkan sekuat tenaga hati kita ini, kemudian senantiasa menuntut ilmu syar'i, membiasakannya, dan mengulang-ulang yang telah dipelajari. Yang kedua, ayat amal marbu fi halin katsir min al ilmi alladhin nahawlahu. Coba perhatikan orang-orang atau kawan-kawan kita yang sekarang lagi menuntut ilmu. Bagaimana kondisi mereka sebelumnya? Fa innahum kanu fi bidayati hayihim hayatihim munharifin adh-dhalin 'anil huda mereka-mereka yang kita perhatikan sekarang giat sekali menuntut ilmu syar'i itu dulunya juga pernah mengecap masa-masa yang penuh kesesatan pernah mengecap di mana dia tidak memperoleh petunjuk semaman Allah Ta'ala alaihi bil hidayah wal istiqamah sehingga atau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan sikap istiqamah kepada mereka. Faham kebalu Allah talabil ilmi wa tahsil. Sehingga dengan begitu, dengan pertolongan Allah itu setelah dia berusaha, mereka bisa menuntut ilmu syar'i. Wa faru min al nanti Bahkan di antara mereka itu ada yang menjadi orang-orang panutan. Menjadi orang-orang yang unggul. Kalimata la yakunu wa mislahum. Kenapa dia membandingkan kondisi dia yang dulu buruk Sementara di depan kita ada orang yang kondisinya lebih baik, kenapa tidak meniru di depan kita? Kenapa tidak meniru orang-orang yang sudah berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang keenam, Ihamul mar'i bil ajzi an hifdzil ilmi wa dhifti. Menghembuskan kesanubari seorang manusia perasaan malas atau lemah untuk menghafal ilmu yang sudah dipelajarinya. حيث يصور الشيطان للمرء أنه لم يتمكن من حفظ القرآن الكريم. Syaitan membayang-bayangi di dalam benak seseorang, kamu tidak akan sanggup untuk menghafal Al-Quran. Wasunnah al dan kamu juga nggak akan sanggup menghafal hadis-hadis Nabi itu. Lihat Allah itu hifzi. Kenapa? Karena kamu itu hafalannya sesek. Kamu lambat hafalannya. Kamu susah menghafal. Awali annahu idza hafadha hadithan aw 'addata ayat di al-Qur'an fa innahu sawfa yantaha ba'da fatratin katsira. Dihapuskan. Ah, jangan-jangan nanti ketika kamu sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, sudah hafal yang lain, eh, lupa. Likaunihi dha'ifu dzakilah karena lemah hafalannya. Wabinaan ala dari la da'iya ayyub nafsahu fi hafzi matau payat yastahu kalifat. Kalau nanti sudah dihafal lupa hadisnya, sudah dihafal lupa Qur'annya, ya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kamu capek-capek memaksakan diri untuk menuntut ilmu syar'i. Ini syubhatnya. Wahari hilah syaitaniyah. Ini juga trik syaitan. Ilajuha ayat tahammal marhu fi halil ulama as-sabiqin min a'immatis salam al-abrar. Obatnya juga mencermati. Coba lihat bagaimana kondisi ulama-ulama terdahulu, kondisi ulama-ulama salaf terdahulu. Alladzina kanu bihaqqi huqqaz dunya ulama biha di mana mereka itu para jago-jagonya, para orang-orang terdepan di dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu-ilmu syari lainnya. والذين كانوا واحد منهم يحفظون عشرات الآلاف من الحادث النبوية والمسائل العلمية. Coba coba perhatikan Misalnya salah seorang di antara ulama-ulama kita itu yang bisa menghafal sepuluh ribu hadis Nabi dan berbagai permasalahan-permasalahan agama. Wajah almahu nafsah. Coba tanya kepada diri kita masing-masing. Alam yakunu yang agama kama Ulama-ulama itu apa memang tidak pernah lupa? Apa mereka juga tidak diluputi lupa sebagaimana kita? Wal jawab. Jawabannya tentu bala kanu yang otomatis juga mereka lupa li'annahum basyarun kasairil basyar karena mereka juga manusia biasa Idan كيف حفظوا هذا الكم الآخر من الأحاديث النبوية والمسائل الشرعية kalau begitu bagaimana rupanya metode para ulama menghafal sekian banyak hadis menguasai sekian banyak masalah-masalah agama Abu Mujarrad Abi Mujarrad dengan marrah apakah cukup menilik selembar dibaca sekali kemudian ditutup atau sepuluh kali karena tidak sama sekali laisa kata apa ilmu bukan seperti ini metode mereka itu menghafal ilmu bal innahum lam yahfazu ma hafazuhu min al-ilmi illa ba'da tikrarihi mi'ati marrat bahkan ulama-ulama itu tidak bisa menguasai atau menghafal apa yang pernah yang sudah mereka hafal ini kecuali setelah mengulanginya itu dalam satu masalah ikrarul mi'ati marrat seratus kali ma'al al-mustamirah lahu fi fatratin ukhra ditambah lagi terus menerus menghafal terus menerus bermurajaah hatta la yatatawwaqu ilaihi nisyan sehingga kemungkinan bagi mereka untuk berupa itu sedikit sekali. Fama dzalik lam yastimu min min wahmin aw sahwin. Walaupun begitu Ivan ya sekalian mereka sudah mengulangi 100 kali dalam satu masalah tetap mereka juga tidak bisa selamat dari ke apa namanya sifat lupa فإذا كان هذا هو حال أئمة السلف الأبرار وحفاظ الدنيا الأخيار فكيف تريد أن تحفظ العلم بمجرد تكراره عشر مرات أو عشرين مرات Kalau sudah demikian kita ketahui kondisi ulama-ulama salaf di dalam menuntut ilmu, di dalam menghafal hadis, di dalam menghafal Al-Quran, lantas bagaimana bisa kita ingin menghafal satu ilmu saja hanya cukup mengulanginya dengan 10 kali atau cukup 20 kali. Tentu tidak bisa. Idan famushkila surat nisyan awal terlihat hifdzi wa dhawabatihi. Oleh karenanya masalah sering lupa, cepat lupa atau lambat menghafal, sulit menghafal, علاجها الناجع هو تكرار المادة العلمية المراد حفظها كثيرا obatnya yang mujarab yaitu mengulang-ulang materi yang ingin kita hafal sebanyak mungkin, sesering mungkin. Wal mudawamah ala muraja'atiha bistimrar dan terus menerus mengulanginya terus menerus pemurajaahnya hatta hatta tathbuta fil sehingga dengan demikian insya Allah apa yang sudah dihafal itu bisa kokoh di benak kita bisa kokoh di sanubari kita wahada syai'un maqdur fi maqdur kulli ahadin ayyaf'aluhu ayyaqumani dan cara ini cara mengulangi terus menerus, murajaah terus menerus, ini cara yang bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh siapapun. Falima takunu anta minal nabi. Oleh karenanya mengapa kamu tidak mencoba untuk termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa mengulangi pelajaran-pelajarannya mengulangi hafalannya dan mengurangi memurajaah ilmu yang telah dipelajarinya. Khawatirin, azanillah wa iyyakum jami'an. Inilah diantara poin-poin yang disebutkan oleh penulis sehubungan dengan trik, metode, cara, teknik, setan dan iblis serta para tentaranya untuk menghalangi kaum muslimin dari menuntut ilmu syar'i. Bukan berarti tidak ada trik-trik yang lain. Trik mereka banyak. Dan wallahu ala mudah-mudahan beberapa poin ini menjadi campur peringatan bagi kita agar senantiasa mujahadah nafsu bersungguh-sungguh melawan hati kita yang tidak ingin menuntut ilmu syar'i lemah di dalam menuntut ilmu syar'i mudah-mudahan dengan mengetahui kilah-kilah dan trik-trik strategi yang dilakukan setan ini kita bisa mencari jalan keluarnya dan bisa menanganinya sehingga ilmu yang kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu dari orang-orang yang alim itu bermanfaat kepada kita dan generasi kita setelahnya. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin rahim. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu ilah ilah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.